bifi'lina wasfin kaman narju yahab. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyyati bin Malikin beliau memasuki pembahasan bait yang ke-102 dan 103 dari Alfiyah Ibn Malik di mana dua bait ini itu masih berada dalam pembahasan al-mausul. Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wal hadfu indahum kathirun munjali. Dan di sisi mereka yaitu di sisi ulama nahwu atau di sisi para orang Arab itu penghapusan itu banyak terjadi. Ya, penghapusan apa? Fi'aidin muttasilin inin tasab. Yaitu penghapusan aid ya, atau domir yang mutasil Ya, domir aid yang mutasil itu banyak terjadi penghapusan inin tasab. Jika dalam keadaan nasab. Berarti pembahasan sebelumnya itu mengenai penghapusan yang rofa, Nah, ini adalah penghapusan yang nasab. Bifi'lin au bifi'lin wasfin kaman narju yahab. Yang penasopan tersebut atau yang menasobkan ai tersebut itu bisa jadi dengan fi'il atau dengan wasf. Ya. Contohnya apa? Kaman narju yahab. Ya, contohnya adalah man narju yahab Ya, siapa yang atau yang kami inginkan tersebut, itu dia akan memberi. Maka asalnya adalah manarjuhu narjuhu yahab. Ya, maka ada hak yang dihapus dari narjuhu. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk dua bait ini yaitu athani yang kedua itu adalah hadful aidil mansubi yaitu penghapusan aid yang mansub. Kemudian beliau hafizahullahu taala menjelaskan yajuzu hadful aidil mansubi bi syartaini. Jadi diperbolehkan untuk menghapus aid yang mansub dengan dua syarat ziyadatan ala syaratil amil mutaqaddimi. Di mana dua syarat tersebut itu adalah tambahan bagi syarat umum yang telah disebutkan sebelumnya. Wahuma, ya dan dua syarat tersebut, al-awwalu yang pertama, an yakuna dhamiran muttasilan. Bahwa a'id tersebut, yang mansub tersebut, itu harus berupa domir yang mutasil. Maka tidak boleh ya, domir yang munfasil itu dihapus. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, an yakuna mansuban bifi'lin au biwasfin. Dan yang kedua syaratnya bahwa domir tersebut itu mansub karena fiil yang tam atau karena wasaf. Ya, artinya yang menasobkan itu adalah fiil yang tam. Ya, tidak boleh fiil yang nakis. Ya, karena contohnya kalau khobar kana itu juga mansub. Akan tetapi kana kita mengetahui bahwa itu adalah fiil yang nakis. Maka itu tidak boleh atau tidak masuk dalam pembahasan ini. Famithalul fi'li, maka contoh untuk yang fi'il, Qara'tul kitab alladhi qara'ta. Qara'tul kitab alladhi qara'ta. Saya telah membaca buku yang telah engkau baca. Ya. Maka di sini kita melihat uh, untuk fiil qara'tu itu ada maf'ul yaitu al-kitabah akan tetapi untuk fiil qara'ta ya di situ tidak ada maf'ul bihinya. Ya, karena di situ ai asalnya adalah qara'tahu. Ya qara'tul kitabal korok qara'tahu. Maka hak yang ada di situ itu adalah domir muttasil. Ya, domir muttasil dan dia menduduki kedudukan nasab sebagai maf'ul bih untuk qara'ta. Maka karena memenuhi dua syarat tersebut, maka hak tersebut itu boleh dihapus. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Muttathir ayat ke-11, Dharni wa man khalaqtu wahida. Ya, dharni wa man khalaqtu wahida. Ya, biarkanlah aku ya, bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Maka di sini ya tertulis bahwa ai asalnya adalah khalaqtuhu. Ya khalaqtuhu. Jadi silahnya sebetulnya adalah tuhu Tetapi karena hak yang ada di situ itu adalah domir mutasil, kemudian menempati kedudukan nasab karena fiil yang sempurna, fiil yang tam yaitu khalaqa atau khalaqtu, maka boleh dihapus. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat ke-41, ya, yaitu ahadzalladzi ba'atsallahu rasula ya ahadzallahu ahadzalladzi ba'atsallahu rasula ya inikah orangnya yang diutus Allah sebagai rasul ya diutus Allah sebagai rasul maka asalnya itu adalah ai ba'athahu ya ada nya akan tetapi karena ba'athahu itu adalah atau haknya adalah domir mutasil dan juga dia menempati kedudukan nasab karena fiil yang tam yaitu ba'atha maka ya, dimungkinkan untuk dihapus ya kemudian itu tadi contoh yang fiil wa mithalul wasfi dan contoh untuk yang wasf untuk yang eh, mansubnya itu karena wasaf. Itu adalah kalimat ini yaitu ushkur rabbaka ala ma huwa mu'tika. Ya, ushkur rabbaka ala ma huwa mu'tika. Ya, bersyukurlah kepada Rabbmu terhadap apa-apa yang ya Allah telah memberikannya kepadamu sesuatu tersebut. Ya. Maka di sini ai asalnya adalah mu'tikahu. Ya mu'tikahu asalnya adalah ushkur rabbaka ala ma huwa mu'tikahu. Ya bersyukurlah kepada Rabbmu terhadap atau atas apa-apa yang dia telah memberikannya kepadamu hal tersebut. Maka di sini mu'ti ya, itu adalah wasaf. Karena dia adalah isim fa'il, ya, isim fa'il dari a'ta yu'ti. Maka a'ta yu'ti itu memerlukan dua maf'ul. Maka di sini itu maf'ul yang pertama adalah kaf, nah maf'ul yang kedua adalah ha. Maka di sini boleh dihapus seorang penyair ya pernah berkata, ya qala syairu Maullahu mulika fadlun fahmadan hubihi fama lada ghairihi naf'un wala dararu Ya maullahu mulika fadlun fahmadan hubihi fama lada ghairihi naf'un wala dararu Ya sesuatu yang telah diberikan diberikan oleh Allah atau sesuatu yang Allah berikan kepada engkau itu adalah anugerah. Maka pujilah dia karena anugerah tersebut. Ya, maka apa-apa selain Allah itu tidak dapat ya sedikit pun memberikan manfaat ataupun memberikan bahaya. Ya. Maka syahid dalam Eh, syair ini itu adalah mulika. Ya, mulika. Di situ ada isim fa'il yaitu muli. Ya, muli dari aula yuli. Nah, maka isim fa'ilnya adalah muli. Maka asalnya ai alladhi Allahu mulikahu fadlun ya alladzi Allahu mulikahu fadlun maka hak yang ada di mulikahu itu boleh dihapus karena dia adalah domir muttasil dan juga nasabnya karena wasaf yaitu isim fa'il muli ya kita lihat catatan kaki terkait hal tersebut yama ismun mausulun mubtadaun mu yang ma yang ada pada mallahu itu adalah isim mausul sebagai mubtada ya ismun mausulun mubtadaun kemudian lafzul jalalati allahu mubtadaun fanin dan lafzul jalalah Allah itu sebagai mubtada yang kedua mulika khabaruhu mudhafun ilal kafi Ya, dan mulika itu adalah khobarnya. Dan muli tersebut itu mudof bagi kaf. Ya, mulika, ya jadi muli itu mudof kafnya adalah mudof ilaihi. Min idhafatismil fa'ili limaf'ulihil awwali. Dan ini termasuk bab idofah, idofahnya isim fa'il terhadap maf'ulnya. Ya, jadi pembahasannya bahwa isim fa'il itu ada yang bisa diidofahkan dan yang menjadi mudhof ilaih itu ditakdirkan sebagai maf'ulnya. Dan dalam hal ini adalah maf'ul yang pertama. Ya. Kemudian walahu maf'ulun tsanin mahdzufun. Dan mulika ini sebetulnya memiliki maf'ul yang kedua namun dihapus. Wahuwal aidu. Dan maf'ul yang dihapus itulah aidnya. Wat dan takdirnya adalah mulikahu. Ya, asalnya adalah mulikahu. Wa jumlatul mubtada'i wal khabari silatul silatun. Ya, dan jumlah yang tersusun atas mubtada dan khobar itu adalah silah. La mahallalaha, yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Kemudian fadlun khobarun an ma al-mausulati. Dan fadlun adalah khobar bagi ma al-mausulah. Kemudian walada khobarun muqaddamun. Dan lada itu adalah khobar yang diawalkan, didahulukan. Wa naf'un mubtada'un muakhkharun. Dan naf'un adalah mubtada' yang diakhirkan. Wa ma'nal baiti dan makna dari bait tersebut alladzi yamnahukallahu minan ni'ami fadlun minhu alaika. Ya. Dan maknanya adalah sesuatu yang Allah memberikannya kepadamu ya berupa nikmat itu adalah ya anugerah yang diberikan dari Allah kepadamu min ghairi an jiba alaihi subhanahu syai'an. Ya meskipun ya engkau itu sebetulnya tidak berhak uh, dari Allah uh, anugerah tersebut. Ya, meskipun misalnya engkau tidak berhak mendapatkannya sesuatu pun. Fahmadillaha washkurhu bil qalbi wal lisani wal jawarihi maka bersyukurlah kepada Allah ya dengan hatimu, dengan hati dan juga dengan lisan dan juga dengan anggota badan. Fahuwa wahdahun nafi'u ad dharr Ya. Maka Allah Subhanahu sematalah yang dapat memberikan manfaat dan juga yang dapat memberikan mudarat. Wa ghairuhu la yamliku syai'an min dzalika dan selain Allah itu sama sekali tidak memiliki kuasa sedikitpun untuk melakukan hal tersebut. Kita lanjutkan. Fa'inka naddomi rumun fasilan. Ya, itu tadi pembahasannya jika syarat pertama tadi itu kan harusnya domirnya mutasil. Ya. Namun jika domirnya itu munfasil, ya, jadi kalau ini pembahasannya kalau domirnya munfasil. Fa inkana jaizalin fisali dan domir munfasil tersebut itu hukumnya jaizulin fisal. Artinya munfasilnya itu jaiz, ya tidak wajib. Jaza hadfuhu kama fil mithali wal baitil madhkuri. Ya, jadi kalaulah domirnya munfasil, namun munfasilnya itu jaiz maka tetap boleh dihapus, sebagaimana di dalam contoh dan juga bait yang disebutkan tersebut. Ya. innahu yajuzun fisaluhu. Ya karena ya hukum munfasilnya itu jawaz. Ya bukan wajib. Kama madha fi bahthid domiri. Sebagaimana telah berlalu pada pembahasan domir. Ya, jadi asalnya ya contohnya tadi ya mu'ti kahu itu pernah dibahas di bab domir ya bahwa contoh seperti kahu ya kahu maka hak tersebut itu boleh dimunfasilkan menjadi ka iyahu ya kahu itu boleh juga ka iyahu maka misalnya mu'tikahu itu juga boleh mu'tika iyahu. Maka iyahu tersebut domir munfasil, namun munfasilnya itu jaiz. Artinya boleh juga dimutasilkan. Maka pada saat seperti itu, boleh juga dihapus. Wa innama qaddarnahu mutasilan li'annal kalama fihi. Dan sesungguhnya kami itu mentakdirkannya sebagai domir mutasil, tadi seperti mu'tikahu, karena memang pembahasannya mengenai syarat tadi. Ya, bahwa syaratnya yang pertama itu domirnya harus mutasil. Karena itu kami itu mentakdirkannya sebagai domir yang mutasil. Kemudian wa inkana wajibalin fisoli, ya, akan tetapi jika domir munfasilnya itu adalah domir munfasil yang munfasilnya itu wajib. Ya, bukan jaiz. Ya, bukan jawaz. Contohnya apa? Mithlu an yakuna muqaddaman ala amilihi. Ya, contohnya yang wajib invisol itu jika uh, eh, domir tersebut itu didahulukan daripada amilnya. Ya, ini juga sudah dibahas di pembahasan domir. Maka apa? Lam yajuz hadfuhu. Maka tidak boleh bagi kita untuk menghapusnya. Ya. Apa contohnya? Ja'alladzi iyyahu kafa'tu. Ya ja'alladzi iyyahu kafa'tu. Telah datang seseorang yang hanya kepadanyalah saya memberikan hadiah ya, atau penghargaan. Maka di sini iyahu ya itu didahulukan daripada amilnya yaitu fiil kafa'tu. Ya, jadi maf'ul bihnya itu didahulukan dari kafa'tu. Dan kita juga sudah membahas bahwa ini membawa faedah koser. Ya, membawa faedah koser. Artinya hanya kepada dia. Ya, jadi yang saya berikan hadiah itu hanya dia. Menunjukkan makna hanya. Ya. Kalau misalnya, ya idlau khudhifa lafata ghardul mutakallimi. Kalau misalnya iyahu tersebut itu dihapus, maka akan terluput atau akan hilang ya. Jadi kalau ya iyahunya dihapus ya idlau hudhifa ya lafata ghordul mutakallimi ya maka menjadi hilang atau terluput maksud dari pembicara ya karena jadi ja ja'alladzi kafa'tu saja ya maka bisa jadi yang dikira adalah asalnya ja ja'alladzi kafa'tuhu ya ja ja'alladzi kafa'tuhu padahal kalau ja ja'alladzi kafa'tuhu itu tidak memiliki makna qasar yang menunjukkan makna hanya. Atau apa wardul mutakallimi tersebut, maksud dari pembicara tersebut, min qasril mukafaati alalladhi ja'a, yaitu na ghairihi. Maksud dari pembicara itu adalah ya membatasi hadiah tersebut itu hanya kepada yang datang tersebut. Ya orang yang datang tersebut. Duna ghairihi. Ya bukan kepada selain orang tersebut. Ya, maka dalam hal seperti ini, itu iyahu di sini tidak boleh dihapus. Ya, karena nanti maknanya lain. Ya, wa kadzalika yamtani'ul hadfu in kanat dhamiru muttasilan mansuban bi ghairi fi'lin aw wasfin. Dan demikian juga tidak boleh untuk menghapus aid ya jika aidnya adalah domir mutasil yang mansubnya itu bukan karena fiil atau wasaf. Ya. Apa itu domir yang mutasil dan mansub bukan karena fiil atau wasaf? Wahwal harfu. Yaitu mansubnya karena huruf. Nahwu contohnya, Safarol ladhi innahu mujahidun ya telah bepergian orang yang sesungguhnya dia itu adalah ya mujahid. Maka perhatikan domir hak yang ada pada innahu itu domir mutasil. Dan juga mansub, karena kedudukannya sebagai isim inna. Akan tetapi yang menasobkannya itu bukan fi'il, dan juga bukan wasaf. Akan tetapi huruf, yaitu huruf inna. Fala yajuzu hadful ha'i. Maka tidak boleh untuk menghapus hak yang ada pada innahu. Wa kadzalika yamtani'ul hadfu idha kanal aidu mansuban bifi'lin naqisin. Dan demikian juga ya tidak boleh untuk menghapus aid jika aidnya itu itu adalah domir yang mansub yang sebab yang menasobkannya itu adalah fi'il naqis. Nahwu contohnya ja'alladzi kanahu Zaidun. Ya, ja'alladzi kanahu Zaidun. Telah datang seseorang yang Zaid itu dahulu adalah dia. Ya. Maka di sini ada kanahu di situ. Ya kanahu hak di situ adalah khobar kana yang menempati kedudukan nasab. Akan tetapi dia itu karena adalah fiil naqis bukan fiil tam. Ya falha'u khobarun muqaddamun likana. Dan eh, hak di situ adalah khobar yang didahulukan bagi kana. Ya, khobarun muqaddamun likana. Wahiyal aidu. Dan hak tersebut itu adalah aid wala yajuzu hadfuha ya maka tidak boleh bagi kita untuk menghapus hak tersebut ya wa hadha ma'na qawlihi dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wal hadfu indahum ila akhirih yaitu penghapusan di sisi para ulama nahwu ya sampai selesai. Maksudnya apa? Ai innal hadfa indal arabi kathirun muttadihun fi kulli aidin muttasilin mansubin fi'lin au wasfin. Bahwa sesungguhnya penghapusan ya di sisi orang Arab itu banyak terjadi dan juga ya banyak terjadi dan juga jelas. Ya, di setiap aid, ya domir aid yang mutasil, yang mansub dengan fi'il atau wasaf. Wastagna bil wastagna bil mithali an dzikri syartit tamami fil fi'li. Dan Ibnu Malik rahimahullahu taala itu ya mencukupkan dengan contoh sehingga beliau itu tidak menyebutkan syarat tamam dalam fi'il. Ya wastaghna bil mithali an dzikri syartit tamami fil fi'li. Jadi beliau itu mencukupkan dengan contoh dan beliau tidak menyebutkan syarat tamam dalam fi'il. Ya, jadi e, kalau di buku ini disebutkan syaratnya fi'il namun fi'ilnya harus tam. Tapi Ibnu Malik rahimahullahu taala itu cukup menyebutkan contoh dan tidak menyebutkan syarat tambahan bahwa fiilnya itu harus tam. Ya, jadi contohnya wal mithalu contohnya kaman narju yahab. Ya. Jadi di sini karena eh, fiilnya yaitu narju itu adalah fiil yang tam, maka itu dianggap sudah cukup ai alladhi narjuhu yahabu. Ya, dia yang kami harapkan itu dia yang akan memberi. Kemudian wa dhahiru kalamihi dan zahir atau yang tampak dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala annal hadfa ma'al wasfi kathirun bahwa penghapusan bersama wasf itu banyak terjadi Ya, karena tadi dikatakan bahwa wa laisa kadzalika ya dan ya tidak demikian. Ya artinya di sini Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan mengisyaratkan bahwa eh, penghapusan pada wasaf itu tidak banyak. Ya. li annal hadfa ma'al fi'li kathirun. Karena penghapusan aid dari domir yang dinasabkan karena fi'il itu memang banyak terjadi. Wa ma'al wasfi qalilun. Akan tetapi, kalau yang bersama wasf, itu sebetulnya jarang terjadi. Ya, wa qad ya'tadhara anhu ba'du syurrahi. Ya, akan tetapi sebagian dari pensyarah dari Alfiyah Ibnu Malik ya, itu memberikan alasan bi annahu qad asy'ara bidzalika taqdimul fi'li Ya. Di sini itu Ibnu Malik rahimahullahu taala telah memberikan informasi dalam alfiyah beliau dengan mendahulukan fiil. Ya, dengan mendahulukan fiil. Ya wali annahu al-aslu fil amali wat tasarrufi alladhi min jumlatihi hadful ma'muli. Dan fiil itulah yang secara asalnya itu merupakan bentuk ya perbuatan atau dan juga tindakan yang mayoritas itu makmulnya dihapus. Ya, jadi hukum asalnya yang banyak dihapus itu adalah dihapus makmulnya itu adalah di fi'il. Ya, wal wasfu far'un anhu fi hadha. Dan wasf yang disebutkan setelahnya, ya kan tadi bi fi'lina wasfin, ya fi'il disebut dulu. Kemudian wasaf baru disebutkan, karena wasaf itu adalah hanya bagian dari fiil. Ya, bagian dari fiil dalam perkara ini. Ya, ini adalah ya alasan yang dicoba dikemukakan oleh sebagian dari pensyarah Ibnu Malik. Wa hadza fihi takallufun. Ya kan tetapi di dalam penjelasan ini itu terdapat takalluf. Ya sesuatu yang memberatkan sebetulnya, agak dipaksakan ya Syarhul Ashmuni kita bisa melihatnya pada Syarah Al Ashmuni Al Mujallad Al Awwala pada jilid yang pertama ya safhata wahidin wa sab'ina ba'da mi'atin pada halaman 171 Kemudian kita lanjutkan, ya ini adalah ya, dua bait terakhir pada pembahasan al-mausul, yaitu bait yang ke-104 dan 105. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam Alfiyah beliau kada ka hadfu ma bi wasfin khufida ka anta qadin ba'da amrin min qada alladhi jurra bimal mausula jar kamurra billadhi marartu fahwa bar ya maka di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan Kadzaka hadfu ma biwasfin khufidha. Ya demikian pula penghapusan ya aid yang dikhafatkan atau majarur karena wasf. Contohnya apa? Ka anta qadin ba'da amrin min qada. Contohnya seperti anta qadin. Ya anta qadin namun setelah fi'il amr dari qada. Ya, ini nanti ada contohnya pada yang di bawah itu yaitu, yaitu surat toha ya faqdi antaqad. Ya. Maka di situ ada antaqadin yang didahului oleh fiil amr dari qada yaitu iqdi. Ya, nanti akan ada penjelasannya karena asalnya nanti antaqadihi. Kemudian kadzalladzi jurra bimal mausula jar. Ya, dan demikian juga itu ya boleh dihapus aid yang majarur yang dia itu majarurnya karena huruf. Ya, huruf yang dia itu dapat mem memajarurkan mausul. Ya, ini nanti akan datang penjelasannya ya. Contohnya apa? Kamur Kamurra billadhi marortu fahwa bar. Yaitu, ya telah ya dilewati oleh orang yang saya berpapasan dengannya, maka dia adalah orang yang berbakti. Nah, mengenai penjelasan dua bait ini itu nanti akan menjadi lebih jelas ya untuk memahaminya dalam penjelasannya nanti. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk subbab ini yaitu ats-tsalitsu ya seharusnya yang ketiga hadzful aidil majaruri yaitu menghapus atau penghapusan aid yang majarur. Al-aidul majaruru nau'ani. Aid yang majarur itu ada dua macam al awalu yang pertama majarurun bil mudhafi yaitu aitnya domir tersebut majarurnya karena adanya mudhaf berarti aitnya menjadi mudhaf ilaihi wa syartu jawazi hadfihi dan syarat untuk menghapus ait tersebut ba'da syartil ammi ya selain syarat umum yang telah disebutkan sebelumnya an yakunal mudhafu isma fa'ilin. Ya. Bahwa mudhaf tersebut itu harus berupa isim fa'il. Awisma maf'ulin min fi'lin yansibu maf'ulaini. Ya atau berupa isim maf'ul namun dengan syarat isim maf'ul tersebut itu berasal dari fi'il yang menasabkan dua maf'ul. Ya, jadi wasafnya bisa berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Namun kalau isim maf'ul syaratnya berasal dari fi'il yang menasobkan dua maf'ul. Wakilahuma lil hali awil istiqbali. Dan baik isim fa'il atau isim maf'ul tersebut itu menunjukkan hal ya waktu sekarang atau istiqbal waktu yang akan datang. Wala budda an ya'tamida ala mubtada'in wa nahwihi. Dan baik isim fa'il atau isim maf'ul tersebut itu harus bersandar kepada mubtada atau yang sejenisnya. Ya, jadi harus bersandar pada mubtada atau yang sejenisnya. Mimma huwa madhkurun fi babismil fa'ili. Ya, yang hal tersebut itu sudah dijelaskan dalam babnya yaitu bab, bab isim fa'il. Nahwu contohnya yafrahul ladhi ana mukrimunil ana au ghodan. Ya. Ya, sedang bergembira orang yang saya memuliakannya ya, sekarang atau besok. Maka mukrimun itu adalah isim fa'il dari akroma yukrimu. Maka dia itu asalnya adalah ay mukrimuhu. Ya mukrimuhu. Maka karena e, mukrimuhu itu adalah majerur dengan mudhaf, yaitu mudhafnya mukrimun, haknya itu majerur yang menempati kedudukan jar sebagai mudhaf ilaihi, dan mukrimun adalah isim fa'il, dan mukrimun tersebut bersandar kepada mubtada, ya, maka hak tersebut boleh dihapus. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَقَضِ ma ya maka tetapkanlah ya atau putuskanlah apa-apa yang hendak engkau putuskan. Ya maka ini yang dimaksud dalam syair tadi. Ya ka anta qadin ba'da amrin min qada. Ya itu adalah contoh yang ada pada ayat ini karena didahului oleh fiil amr iqdi ya kemudian ada anta qadin. Ya, uh, ya atau ada catatan kaki terkait hal tersebut. Ya, dalam ayat tersebut ya yaitu faqadima antaqad itu ma ismun mausulun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulu iqdi. Ma adalah isim mausul yang mabni dengan sukun yang menempati kedudukan nasab sebagai maf'ul bagi fi'il amr iqdi Wa anta mubtada'un. Dan anta adalah mubtada'. Wa qadin khabarun marfu'un. Dan qadin adalah khabar yang marfu' dhammatin muqaddaratin alal ya'il mahdhufati. Ya, yang tanda rafa'nya adalah dhammah yang diperkirakan di atas ya yang dihapus liltiqa ini, ya yang dihapus karena adanya pertemuan dua sukun mana amin zuhuriha athiqalu yang menghalangi ya pengucapan atau tampaknya dhammah tersebut itu adalah thiqal ya berat untuk diucapkan wal jumlatu silatun dan jumlah antaqadin adalah silahnya wal aidu mahdhufun dan aidnya yaitu seharusnya qadhihi nah haknya aidnya dihapus ya kita kembali ke atas ya maka di situ asalnya ma anta qadhihi dan qadin adalah isim fa'il ya maka uh, dan juga bersandar pada mubtada yaitu anta ya maka boleh dihapus fama ismun mausulun maka ma di sini adalah isim mausul wa qad hudzifal aidu ya dan aidnya yaitu ha itu dihapus li'annahu majrurun biwasfin karena hak tersebut itu majrur dengan wasf wa taqdiru qadihi yang takdirnya adalah qadihi wa huwa lil istiqbali dan ini itu menunjukkan akan istiqbal ya waktu yang akan datang apa yang menunjukkan bahwa itu waktu yang akan datang? Bidali lil amri qoblahu. Karena ada fi'il amr yang menunjukkan hal tersebut sebelumnya. Karena fi'il amr itu berarti memerintahkan perkara yang belum terjadi. Wa mil maf'uli dan contoh untuk isim maf'ul ya khudil kita ladzi ana mu'tanil ana au ghadan. Ya, ambillah buku yang saya telah ya, diberikan. Ya, saya telah mendapatkannya sekarang atau besok. Maka di sini kita melihat mu'ton itu adalah isim maf'ul. Isim maf'ul dari a'to yu'ti. Dan a'to yu'ti ini menasobkan dua maf'ul. Ya, maka ini memenuhi syarat tadi. Maka eh, asalnya ai mu'tahu. Ya, ambilkanlah buku yang saya telah diberikan kitab tersebut. Ya, sekarang atau besok. Fa in kana al-aidu al-mudhafa ilaihi, maaf fa in kana al-aidul mudhafu ilaihi majruran bi ghairi dzalika lam yajuzil hadfu. Ya fa in kana al-aidul mudhafu ilaihi majaruron bi ghairi dhalika, lam yajuzil hadfu. Maka jika ait yang berupa mudhaf ilaih tersebut itu majerur, ya bukan karena hal tersebut yang dijelaskan tadi ya sebagai mudhaf dan seterusnya, maka tidak boleh dihapus. Wa hadza mayali dan ini adalah sebagai berikut contohnya. Ya. Kalau Al-awwalu alismul jamidu. Ya, kalau mudofnya itu berupa isim jamid. Nahwu contohnya ja'alladzi takhallafa banuhu. Ya, telah datang seseorang yang ya tertinggal anak laki-lakinya. Maka ibnun di sini itu adalah isim jamid. Ya, isim jamid maka tidak boleh yang menjadi ja'al ladzi takhallafa bannun. Ya dihilangkan aidnya tidak boleh. Fala yuhdhaful aidul majruru, maka tidak dihapus aid yang majrur. Li'annal mudhafa ghairu wasfin. Karena mudhafnya yaitu ibnun itu bukan wasf. Ya, jadi dia isim jamid. Afani ya, contoh mudhof yang kedua ya al wasful ladhi lil madhi yaitu wasf tapi menunjukkan perkara yang telah lampau yang boleh tadi itu harus perkara sekarang atau yang akan datang nahwu contohnya ja'al ladhi ana mukrimuhu amsi ya telah datang seseorang yang saya memuliakannya kemarin ya maka di sini ada korina tambahan waktu yaitu amsi. Ya, kemarin. Maka di sini walaupun mukrimun itu isim fa'il, ya wasaf berarti, namun tidak boleh menghapus hak yang ada pada mukrimuhu. Kemudian wanahwu contohnya yang berikutnya adalah ya farihasa ilu bima kana mu'tahu. Ya dia telah ya bergem atau yang meminta tersebut telah bergembira dengan apa yang dia telah mendapatkannya. Ya, atau apa yang didapat, ya. Orang yang meminta tersebut itu ber, telah bergembira karena apa yang diberikan kepadanya. Maka di sini itu menunjukkan maldi. Ya, bisa dilihat dari fiil maldi farihanya, ya. Itu menunjukkan lampau atau dari kananya, Ya karena itu juga bisa bermakna ya dahulu. Kemudian ats itu yang ketiga ismul maf'ulil muta'addi liwahidin. Ya kalau isim maf'ulnya itu muta'attinya kepada satu maf'ul saja. Ya, padahal tadi syaratnya isim maf'ul kalau mau menjadi wasaf itu harus menasabkan dua maf'ul fi'ilnya. Nahwu contohnya Ja'alladhi ana madrubuhu. Ya, ja'alladhi ana madrubuhu. Telah datang seseorang yang saya dipukuli. Ya, ini tidak bisa diartikan. Karena dorobaya Tribu itu uh, fiil yang menasobkan hanya satu maf'ul saja. Maka tidak mungkin sudah isi maf'ul kok ditambah domir lagi. Padahal domir tersebut itu harusnya berasal dari maf'ul bihi yang kedua. An-naw'u ya jenis yang kedua, tadi jenis pertama itu majrur karena mudhaf. Di sini majrurun bil harfi, yaitu majrurnya dengan huruf. Wa syartu jawazi hadfihi an yakunal mausulu majruron bimithlil harfil ladzi jarral aida lafdhan wa ma'nan. Ya ini penjelasan dari eh, bait yang ke-105. Yaitu syarat bolehnya dihapus ya ait yang majrur dengan huruf bahwa an yakunal mausulu majruron bimithlil harfil ladzi jarral aida lafdhan wa ma'nan bahwa mausul tersebut itu majrurnya atau mausul tersebut majrur dengan Ya, sesuatu yang serupa dengan atau dengan huruf yang semisal yang dapat memajerurkan aitnya baik secara lafat dan juga secara makna. Ya, ini nanti akan lebih mudah dipahami e, eh, ibarah ini pada contoh ya. Apa maksudnya mausul tersebut majrur dengan huruf yang serupa dengan yang memajrurkan aidnya wa an yakunal muta'allaqu fi kullin minhuma musyabihanil akhar Ya dan muta'allaqnya, muta'allaq dari jar majrurnya misalnya, ya, muta'allaqnya misalnya berupa fiil. Ya dan muta'allaq dari keduanya, ya muta'allaq dari jar majrur yang pertama dan kedua itu kedua-duanya itu harus serupa dengan yang lain. Ya, artinya harus serupa dengan yang lain, muta'allaqnya Ya sawaun akanatil musyabahatu fil lafzi wal makna. Ya. Baik itu keserupaannya itu dari sisi lafaz dan makna. Ya. Contohnya apa? Nahwu tu alal ladhi ta alaihi. Ya, perhatikan. tu alal ladhi ta alaihi saya telah memberikan salam kepada orang yang engkau telah memberikan salam kepadanya. Ya. Maka di sini perhatikan uh, eh, muta'alak atau kita lihat dari jar, huruf jarnya tersebut ala. Ya, ada dua huruf jar ala. Ala yang setelah salam tu dan ala yang setelah salam ta. Ala yang pertama itu memajarurkan isim mausul. Dan ala yang kedua itu memacerurkan domir ha yang itu menjadi aid. Ya, itu aidnya. Maka kita perhatikan bahwa huruf jar ala itu memacerurkan alladhi dan ha. Ya, sama hurufnya. Kemudian muta'allaknya, muta'allak dari dua jar macerur tersebut itu sama, yaitu fi'il sallama. Ya, fi'il sallama maka terpenuhi syarat yang disebutkan tadi. Fayajuzu hadful aidi, maka pada kondisi seperti ini diperbolehkan untuk menghapus aid. Maka bagaimana fatakulu, maka engkau mengatakan, salam ladhi salam salamta. Ya, saya telah memberikan salam kepada ya orang yang engkau memberikan salam. Ya, kalau awalnya kan saya telah memberikan salam kepada orang yang engkau telah memberikan salam kepadanya. Maka alaihi itu boleh dihapus. Karena syarat tadi, bahwa baik a'id maupun isim mausul itu dimajerurkan oleh huruf yang sama yaitu ala, dan muta'allaknya itu serupa atau bahkan sama di sini. Mengapa boleh dihapus? Littifaqihima fil harfi wal muta'allaqi. Karena ya sama, ya keduanya itu sama. Dari sisi hurufnya, kita lihat huruf jarnya sama, ala, dan muta'allaknya sama, yaitu fi'il sallama. Fa innal majrural awwala 'ala alladhi muta'allaqun bil fi'lil awwali sallamtu. Ya. Karena majrur yang pertama yaitu 'ala alladhi itu muta'allaq ya dikaitkan dengan Fi'il yang pertama yaitu salam tu. Wal majarur ya alaihi muta'allakun bil maaf mutaallikun ya kalau di sini. Saya ulangi fa innal rol awwala 'alal ladzi mutaallikun bil fi'lil awwali salam tu. Ya mutaallaknya ya salam tu itu. Maka majrur yang pertama yaitu 'alal itu mutaallik ya, dikaitkan dengan fi'il yang pertama yaitu salam tu wal majrur alaihi muta'alliqun bil fi'li sallamta. Dan majrur yang kedua yaitu alaihi itu yang muta'alliq ya, berkaitan dengan fi'il yang kedua yaitu sallamta. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-33 ya yaitu wa yashrabu mimma tashrabun ya wa yashrabu mimma tashrabun dan ya dia meminum dari apa yang kalian minum ya maka ayat ini juga memenuhi syarat tadi ya bahwa eh, asalnya itu adalah yashrabu mimma tashrabuna minhu ya dia min dan dia minum dari apa yang kalian minum darinya maka apakah sama eh, hurufnya, huruf jarnya sama, yaitu min. Ya, memajrurkan aidnya ha dan memajrurkan mausul ma. Ya. Kemudian muta'allaknya apakah sama? Sama. Ya, yaitu fi'il ya syariba yashrabu. Maka di sini minhu itu boleh dihapus. Kemudian Au kanatil musyabahatu fil ma'na faqat atau keserupaannya, ya keserupaan dari muta'allaknya itu hanya dari sisi makna. Kalau syariba yashrobu, kemudian salama tadi, itu sama dari sisi lafad dan makna. Namun kalau keserupaannya dari sisi makna saja juga boleh. Contohnya apa? Nah, nahwu farihtu billadhi surirta bihi. Ya farihtu billadhi surirta bihi. Saya bergembira dengan perkara yang engkau digembirakan dengannya. Ya. Saya bergembira dengan perkara yang engkau digembirakan dengannya. Ya. Fayajuzu hadful aidi bihi ya maka diperbolehkan untuk menghapus aid yaitu bihi. Mengapa litifaqi fil harfi wa huwal ba'u? Karena ada kesamaan di hurufnya, huruf yang memajrurkan yaitu ba. Ya ba itu memajrurkan aid ha ya bihi, kemudian memajrurkan isim mausul alladhi. Wal muta'allaqu dan muta'allaqnya wa huwa farihtu wa surirtu ya yaitu fiil farihtu dan maaf wa farih wa huwa farihtu wa surirta yaitu fiil farihtu dan fiil surirta maknahuma wahidun kedua fiil tersebut itu memiliki makna yang sama, yaitu kegembiraan. Fa'in ikhtalafal harfu awil muta'allaku kalau misalnya huruf dan muta'alaknya itu berbeda, ya kalau tadi kan sama maka boleh dihapus. Tapi kalau huruf jar dan muta'alaknya berbeda, contohnya apa? Marortu billadhi ghodibata alaihi. Saya telah berpapasan dengan ya orang yang engkau marah kepadanya. Maka tidak boleh lam yajuzil hadfu, tidak boleh dihapus. Karena apa? Huruf jarnya lain. Yang satu alaihi menggunakan ala, yang satu ba yaitu billadi. Kemudian fiilnya yaitu marortu ya. Kemudian ghadibta itu maknanya jauh ya, tidak berdekatan. Maka pada saat kondisi seperti ini tidak boleh dihapus. Ya, ini adalah penjelasan dari eh, bait yang ke-105 tadi. Wa yara ba'dun nahwiyina ya dan sebagian dari para ulama nahwu itu berpendapat hadfal aidil majruri ya e, boleh dihapuskannya aid yang majrur idza ta'ayyanal mahdzufu jika yang dihapus tersebut itu sudah jelas ya sudah tertentu ya sudah diketahui mudahnya walam yuqa fi labsin dan tidak terdapat adanya kesamaran. Ya. Walam yuqa fi labsin, ya tidak ada kesamaran di situ. Jadi yang dihapus itu sudah jelas dan tidak ada kesamaran. Walam walau lam yujadi syartul madhkuru. Ya walau walau lam yujadi syartul madhkuru. Walaupun tidak ada syarat yang disebutkan tadi. Ya, kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185 walitukabbirullaha ala ma hadakum ya walitukabbirullaha ala ma hadakum ya dan hendaklah kalian mengagumkan Allah atas ya apa-apa yang Allah memberikan petunjuk kepada kalian atau atas petunjuknya. Ya. Maka ai asalnya adalah alalladzi hadakum ilaihi. Ya ai alalladzi hadakum ilaihi. Ya dan akunkanlah Allah atas ya apa-apa yang Allah memberikan petunjuk kepada kalian kepadanya. Maka di sini ya baik huruf jarnya ya berbeda yaitu ala ya alalladzi kemudian ilaihi yang satu ala yang satu ila. Kemudian muta'allaqnya fiilnya juga berbeda ya yaitu uh, fiil hada dan kabbara yukabbiru berbeda. Seharusnya tidak terpenuhi syarat. Akan tetapi karena jelas apa yang dihapus itu jelas ya ilaihi yaitu sudah jelas tidak perlu kemudian ditentukan maka sebagian ulama nahwu mengatakan itu boleh wa qaulihi ta'ala dan juga sebagaimana dalam firman Allah taala dalam surat Asy-Syura ayat ke-23 ya dzalikal ladzi yubasysyirullahu ibadahu ya itulah ya karunia yang dengan itu Allah mengembirakan para hambanya asalnya adalah ai bihi. Ya, asalnya adalah eh, yubashirullahu bihi ibadahu. Ya. Maka di sini walaupun tidak terdapat syarat yang disebutkan tadi, namun karena jelas ya, jelas apa yang dimaksudkan, maka boleh dihapus. Wa hadza ra'yun hasanun. Dan ini pendapat ulama nahwu yang seperti ini itu adalah pendapat yang ya baik ya li'umumil qa'idati. Karena mengikuti keumuman kaidah. Apa kaidahnya? Wa hadfu ma yu'lamu jaizun. Dan menghapus apa yang sudah diketahui itu hukumnya boleh. Kemudian wa ma dzakarnahu awwalan huwa ma'na qawlihi kadzaka hadfu ma biwasfin khufidha. Dan apa yang kami sebutkan di awal itu merupakan makna dari Ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala kadzaka khadfu ma biwasfin khufidha. Ya. Maksudnya apa? Ai kadzalika yajuzu hadful aidil majrurul ladzi khufidha. Ya, artinya demikian pula boleh untuk menghapus aid yang majrur yang khufidha. Khufidha artinya apa? Ai jurra biwasfin, yaitu majrur dengan wasf. Thumma dzakarol mithala. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan contoh. Wastaghna bihi an an yuqayyidal wasfa bil hali awil istiqbali. Dan beliau mencukupkan hanya menyebutkan itu khufidha biwasfin saja. Dan beliau tidak perlu mengaitkannya ya dengan mengaitkan wasf tersebut atau menambah syarat bagi wasf tersebut bahwa harus untuk hal atau istiqbal. Ya. Di situ Ibnu Malik rahimahullahu taala itu hanya menyebut wasf, Ya, tidak kemudian ya tadi menambahkan syarat untuk masa sekarang atau akan datang. Ya, mencukupkan dengan wasf saja. Wa kadzalika yuhdhaful 'aidul majrurul ladzi jurra. Dan demikian juga diperbolehkan menghapus aid yang majrur ya yang yang memaculkan apa alladzi jurra bimithlil harfil ladzi jarral mausula jika huruf yang memajurkan tersebut memajurkan ai tersebut ya serupa atau sama dengan huruf jar yang memajurkan isim mausul nah, ini adalah penjelasan untuk bait ke-105 Thumma dzakarol mithala. Kemudian Ibnu Malik rahimahullah taala menyebutkan contoh terkait hal ini. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.